Selamat siang Pak Levi, silakan Pak. Selamat siang Pak. Ya, silakan Pak Levi. Ya, seharusnya kalau yang namanya pendidikan itu serahkan saja kepada sekolah. Karena sekolah tidak mau main-main kalau mereka diberikan kepercayaan penuh. Jadi pemerintah tidak perlu ikut tangan menentukan kelulusan. Karena yang lebih tahu kelulusan itu adalah guru dan sekolah sendiri, bukan yang lain. Sehingga kalau ada kebijakan seperti ini, ya, ya karena dikasih peluang, ya tentu sekolah juga berpikir, gitu. Karena sekolah, ya sesuai dengan undang-undang pendidikan itu kan memang undang-undang sistem nas itu kan ya memang sekolah dan guru yang mempunyai wewenang untuk menentukan haknya seorang siswa. Iya. Begitu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Levi. Selanjutnya Pak Joni, selamat siang Pak, silakan Pak. Baiknya jangan dibatas-batasi Pak. Beri aturan, walaupun udah kerja, itu ilmu nggak terpakai Pak. Itu aja dari saya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Paulus, selamat siang. Silakan Pak. Selamat siang Pak. Harusnya mendiknas ini tinggal, tidak tinggal diam Pak ya. Harus melakukan tindakan. Kenapa? Bapak-bapak lah ujung tombak mempersiapkan generasi penerus. Apa jadinya bangsa ini Pak kalau ke depan selalu dilandasi kebohongan, kecurangan. Bagaimana tanggung jawab kita atas bangsa ini? Bagaimana tanggung jawab kita atas jasa para pelawan? Siapa yang bisa menjawab? Marilah dengan suara lantang, kitalah yang bisa menjawab. Kalau kita bertanggung jawab atas generasi bangsa ke depan ini. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Zainal, silakan Pak. Kalau pendapat saya itu pemerintah kalau bikin kebijakan itu jangan sebentar ganti, sebentar ganti. Ujian nasional baru berapa tahunnya, sekarang udah diganti lagi. Maksudnya kalau keputusan itu ujian kan itu untuk mengajari siswa itu biar hidupnya disiplin. Kalau memang nggak lulus ya nggak lulus, jangan tadi ada ujian ulang lagi, ujian ulang lagi. Akhirnya kan masyarakat Indonesia kurang disiplin, kurang menghargai waktu. Terus di samping itu juga guru kita itu standar di pasti banyak yang di bawah standar. Akhirnya untuk menutupi rasa malu dia sebagai guru biar nggak dianggap biar dianggap sekolahnya itu baik. Akhirnya memanipulasi nilai seolah-olah sekolah lain itu sekolahnya baik. Padahal itu kan ibaratnya sebelum ujian udah dikasih tahu dulu soal-soalnya. Ya udah kita ya. Iya.